Waktalafu, kemudian ikhtilaf para ulama. Hal yajib badluhu mutlakan. Apakah wajib memberikan secara mutlak buat apapun? Au idza kana biqurbil kala atau hanya jika dekat dengan rumput-rumputan atau tumbuh-tumbuhan wakana kana man'uhu mufdiyan ila man'il kala. Yang tentunya kalau dihalangi ayat tersebut akan terhalang pula rumput-rumputan. Akan kering, tandus dan mereka tidak bisa mencari makanan untuk ternaknya. Dalam hal ini ada dua pendapat dari ashabina dan Hanabilah washabi Syafi'i dan para pengikut Imam Syafi'i. Wa fi kalami Ahmad ma yadullu ala ikhtisasil mana' bil qurbi al kala. Adapun dari ucapan Imam Ahmad, ada yang menunjukkan bahwasanya khusus tidak bolehnya melarang orang lain, bolehnya menahan ya tidak menahan air bil qurbi minal kala kalau dekat dengan pertumbuhan atau rerumputan dan sebagainya yang sejenis itu. Artinya pendapat Imam Ahmad tidak boleh melarang orang lain dari air tadi kalau dekat dengan tetumbuhan dan rerumputan. Kalau tidak, tidak mengapa untuk ditahan dan dibendung. Wa amma Malik, adapun Imam Malik mengatakan fala yajib indahu badl fadlil ma. Kata Imam Malik tidak wajib untuk mengeluarkan sisa airnya al-mamluk yang dimiliki bimilki manba'ihi karena memiliki sumbernya wa majrahu dan memiliki alirannya illa lil mutar Imam Malik menyatakan boleh menghalangi air tersebut untuk dirinya sendiri dan kemudian dibendung kecuali untuk orang-orang yang mutar yang terpaksa kal muhaz fil aw'iyah وإنما يجب عنده بذل فضل الماء الذي لا يملك Adapun yang wajib untuk dikeluarkan adalah sisa air yang tidak dimiliki. Jadi ada orang yang memiliki mata airnya di tanah dia. Kata Imam Malik berhak dia untuk menghalangi orang lain dan tidak dialirkan kecuali dibendung untuk dirinya sendiri. Kecuali kalau dia mendapatkan air dari sumber yang bukan milik dia. Jadi lewat sungai kecil ke rumah dia. Maka tidak boleh dibentuk Biarkan mengalir ke orang lain. Demikian pendapat Imam Malik rahimahullah. Wa inda Syafi'i, adapun menurut Imam Syafi'i, hukmul kala kada'likala la yajuzu man'u fadlihi illa fi ardil mawad. Menurut Imam Syafi'i, hukum al-kala tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sendiri, rumputan atau semak belukar, ya juzuman ufadlihi boleh melarang sisanya kecuali di ardil mawad, kecuali di bumi yang tandus yakni ketika tumbuh kalak di rumahnya. Dia tidak nanam, dia tidak ngurus, tumbuh sendiri pohon-pohon tersebut. Apakah boleh orang lain datang mengembalakan kambingnya di situ? Dijawab di sini ya juzuman ufadlihi. Boleh menghalanginya. Ini tanah-tanah dia, tidak apa-apa. Karena di luar banyak. Di luar juga banyak. Ini tanah-tanah saya. Kecuali kalau di tanah yang tandus disebutkan di sini ardil mawat Maka mereka tidak mendapatkannya kecuali di halaman dia. Maka dia tidak boleh menghalanginya karena itu bukan milik dia, tumbuhnya tumbuh sendiri. Wa madhabu Abi Hanifah wa Ahmad wa Abi Ubaid annahu la yamna fadl al-kala' mutlaqan. Adapun Abu Hanifah dan Ahmad dan juga Abu Ubaid menyatakan tidak boleh dihalangi. Sisanya secara mutlak. Mau di tanah tandus, mau tanah subur, pokoknya itu milik bersama. Milik manusia bersama. Wa minhum man qala la yamna ahadul ma'a wal kala illa ahlat tughur khassah. Di antara mereka ada yang berpendapat tidak boleh menghalangi air, tidak boleh menghalangi rerumputan kecuali ahli tughur khassah, kecuali orang-orang di perbatasan, perbatasan secara khusus yakni perbatasan dalam perang. Sehingga musuh tidak mendapatkan air, tidak dialirkan, bendung. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita memilih tempat di sini itu adalah perintah dari Allah yang tidak bisa diganggu atau sesuatu yang kami bisa punya usul? Kata Nabi tidak. Ini perkara yang bisa dimusyawarahkan. Apakah kalian punya usul? Naam ya Rasulullah sebaiknya kita lebih maju lagi agar sumur Badar dikuasai kita. Dan mereka tidak akan mendapatkan air. Itu strategi perang. Maka Rasulullah SAW terima usulan tadi, maju sumurnya ke depan, dan kemudian air dikuasai kaum muslimin. Ini kata mereka, Wahuwa qawlul auza'i. Ini pendapatnya al-auza'i لأن الثغور إذا ذهب ماؤها وكلوها كلوهم ماؤهم كلوهم لم يقدروا أن يتحولوا من مكانهم من وراء بيضة الإسلام وأهله karena ahli thugur kalau sudah hilang air mereka dan rerumputan mereka padahal perang saat itu mereka pasti membawa hewan-hewan ternak karena makannya mereka itu yang bisa berjalan sendiri adalah ternak jadi nggak perlu bawa bekal banyak, bawa kambing, bawa apa sih Setiap hari mereka potong satu onta misalnya atau satu dan jelas mereka membutuhkan alkala, membutuhkan rumputan tadi. Kalau haba ma'uha, kalau nggak ada air, nggak ada kala, lam yakdiru mereka nggak akan mampu an yatahawalu min makanihim. Tidak mungkin mereka akan bisa berpindah dari tempat mereka min warai baydatil Islam di belakang kekuatan Islam nggak mungkin sehingga mereka akan kalah sebelum berperang wa amman nahyu an ada nar larangan untuk menghalangi api fahamlahu fahamalahu ta'ifatun min al fuqaha ala nahyi anil iqtibasi minha duna a'yanil jamr Adapun larangan untuk menghalangi api dibawa oleh para ulama, sekelompok dari para ulama dan fuqaha adalah larangan untuk orang lain menyulut. Tibas mengambil api dengan menyulut. Minha daripadanya. Dunia duna a'yanil jamr. Bukan dengan a'yanil jamr. Bukan dengan bara apinya. Bukan dengan kayu bakarnya. Misalnya kita punya kayu bakar yang dibakar. Minta ya apinya, ambil kayunya satu. Itu boleh dilarang. Maksudnya tidak boleh dilarang dalam hadis adalah kalau mereka mau menyulut dengan kayu mereka sendiri. Jangan dihalangi, silakan. Tidak berkurang apinya sama sekali. Hamalahu al-ulama ala dalik. Para ulama membawa makna seperti itu. Bukan mengambil baraknya. Ini nyalanya karena ada bara api ambil barangnya satu. Jangan dihalangi. Rasulullah SAW bersabda bahwa al-ma'u jubar, wan naru jubar ila akhirnya. Tidak tepat. Ya. Mengapa? Karena kalau ambil kamu satu barangnya, yang ini juga ngambil, yang sana ngambil lagi, habis. Dan saya punya lagi. Bara api tadi atau kayu bakarnya. Yang dimaksud adalah kalau ada yang mau menyulut, jangan dilarang. Wa minha wa minhum man hamalahu ala man al hijarah al muriyah lin nar wa huwa dan di antara mereka ada yang berpendapat larangan man'il hijarah al-muriyah untuk menghalangi batu-batu yang terbakar api tadi. Bahwa ba'id itu juga jauh sekali. Walau hamala ala man il istida'ati bin nar wa badli ma faddala an hajati sahibiha liman yastadfi biha aw yundij alaiha ta'aman lam yab'ud. Adapun kalau dibawa kepada penerangan tidak boleh menghalangi orang untuk memanfaatkan penerangan api yang kamu punya. Maksudnya bagaimana? Di tempat dia gelap. Terus dia ikut duduk itu karena terang. Atau ingin membaca sesuatu di apimu. Berarti memanfaatkan istilah. Istilah binar. Ingin cahayanya. Atau badal ma fadala an hajati sahibiha liman yastadfi biha. Atau tidak boleh menghalangi sisa apa yang merupakan hajat bagi orang lain untuk menghangatkan diri. ya kedinginan. Kemudian mendekati api mu hanya karena ingin hangat. Jangan dihalangi. Karena tidak berkurang apapun dari kamu. Atau yundaja alaiha aman, Atau ingin memasak makanan. Dia bawa ubi. Titip ya di apimu. Sampai masak, ambil. Ya. Itu juga jangan dilarang Hadalam yabud. Ini tidak jauh. Artinya memungkinkan maknanya ke sana. Bisa bermakna jangan halangi kalau ada yang mau nyulut. Ada lagi yang berpendapat boleh jangan dihalangi kalau ada yang mau ikut hangatnya atau mengambil manfaat cahayanya atau ingin memasak sesuatu. Kamu sedang bakar-bakaran karena pengen hangat. Kemudian dia berpikir, saya pengen masak air. Taruh di api sini ya, Apakah dia berkurang? berkurang? Tidak berkurang. Hangatnya mereka tetap. Terus cahaya juga tetap. Saya taruh air di sini, masak, minum bersama gahwa, masya Allah. Ya. Jangan dihalangi, karena tidak ada kerugian apapun bagi dia. Berarti yang tidak masuk di dalam larangan tadi adalah kalau mengambil ya baranya atau kayu bakarnya. Ya jangan kayunya cuma lima, kamu ambil satu, dia ambil satu, sepuluh ambil satu, habis. Barakallahu fikum. Wa amal milah. Sekarang yang berikutnya adalah milah. Mengapa garam juga dikatakan jubar milik bersama? Bahaya. Bisa masuk ke minimarket diambil semua garamnya. <laughs> nah, apa maksudnya? Fala'allahu yuhmal ala man'i akhdihi minal ma'adinil mubahah. Bisa jadi dibawa oleh para ulama bahwa larangan tidak boleh melarang. Ya, larangan untuk melarang begitu. Larangan untuk melarang adalah kalau mengambil garam itu dari ma'adinil mubahah. Ma'adin adalah tempat atau sumber-sumbernya yang mubah. Dan sudah pernah saya sampaikan bahwa garam itu dulu mereka bukan bikin dan usaha, enggak. Nyari. Di pantai itu sudah tersedia garam-garam itu kering sendiri. makanya itu yang dimaksud. Siapa yang menghalangi? Itu milik Allah Subhanahu wa taala dan milik manusia semuanya. Baik. Fa innal milha minal ma'adinidh dhahirah. Karena milah itu termasuk barang tambang yang di atas tanah barang tambang atau barang temuan yang di atas tanah la yamliku bil ihya atau la yumlaku bil ihya tidak bisa dimiliki dengan dihidupkan berbeda dengan pohon atau tanah yang kalau ditanami dia menghidupkan kalau garam tidak dia jadi sendiri wala bil iqta tidak pula bisa memotongnya ini punya saya ini punya saya tidak bisa lautan demikian luasnya, semuanya air garam. Dan pantainya, semuanya memiliki garam. Maka jangan dihalangi. Nasa alaihi Ahmad. Demikian disebutkan secara nas oleh Imam Ahmad. Wa fi sunan Abi Daud dalam sunan Nabi Daud anna Nabi SAW aqta'a rajulan al-milha. Faqila lahu ya Rasulullah, innahu bimanzilatil ma' al-'ad fantaza'ahu minhu. Dalam sunnah Nabi Daud, bahwa Nabi SAW akta'a rajulan al-milha. Memotong seseorang yang memotong milah. Faqila lahu. Dikatakan pada, padanya, Ya Rasulullah, inahu bimanzil al-ma' al-addi. Ini adalah kedudukannya seperti air yang sudah dipersiapkan. Tadi saya juga mengangsu air. Ini punya saya fantaza'ahu. Maka diambil oleh Nabi atau dirampas atau diambil oleh Nabi SAW. Wa mimma yadkhul fi umumi qawlihi SAW la darara. Dan termasuk keumuman la darara. Semua tadi contoh-contoh berkait dengan la darar wa la dirar. Apa ruginya kalau engkau dengan api unggunmu ada orang yang ingin ikut dengan diri di situ atau dalam keadaan dia ingin membaca sesuatu, minta terangnya. Nggak bisa diterangin punya saya. Tak perlu ginya, Nggak ada halangannya. Atau dia memasukkan ubi di dalamnya. Titip. Masak, diambil. Itu juga kamu nggak rugi. Panas apinya kamu tetap dapat. Cahayanya kalian tetap dapat. Sehingga ini la boror, tidak ada boror, walau doror dan tidak merugikan. Kecuali kalau saya numpang hangat ya di sini, dia dengan istrinya mutabar mutabarrijat. Kamu terganggu. Itu nggak apa-apa. Mengapa? Apa dalilnya? Diror, yang bikin madarat. Akhirnya kita lagi ngobrol berapa orang laki-laki di situ, jadi ikhtilat dengan perempuan. <laughs> Maaf, ini nggak bisa. Makanya ketika Musa alaihi salam melihat cahaya, beliau tinggalkan istrinya. Umkutu inni anastu nara na'li atikum minha biqabasin Au ajdu ala nari huda. Kamu tunggu di sini. Saya mau ke api sana. Bisa jadi aku bisa nyulut dari sana. Atau aku bisa tanya. Petunjuk jalan kemana saya harus berjalan. Ini ada Jangan mumpung boleh dibawa istrinya, anak perempuannya, segala macam. Jadi merusak suasana dan merusak apa yang sedang mereka lakukan dari kebaikan-kebaikan. Kembali kepada kitab. Qala wa ma yadkhulu fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam la darar anna Allah lam yukallif ibadahu fi'lama yudarru oh, yadurru yadurruhum albattah termasuk keumuman hadis Rasulullah SAW la darar tidak ada kerugian bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hamba-hambanya satu perbuatan yang yadurruhum yang membuat madarat mereka al al-battah enggak ada perintah Allah dalam Quran syariat Allah secara lengkap apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tidak ada yang membuat madarat para hamba sedikit pun al-battah sama sekali walaupun puasa suruh berlapar-lapar suruh berhaus-haus apakah ini madarat tidak madarat karena memang itu sekemampuan manusia bahkan diajarkan tasaharu fa'inna fi fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena dalam makan sahur itu ada barakah. Disuruh untuk persiapan Ramadan. Persiapan puasa. Fainna ma ya'muruhum bihi huwa 'ainu salah. Dinihim wa dunyahum. Karena bahwasanya apa yang Allah perintahkan mereka para hamba ini adalah inti kebaikan. Inti kebaikan. Salahi dinihim wa dunyahum. Kebaikan agama dan kebaikan dunia mereka. Wa ma nahahum anhu huwa ainu fasadi dinihim wa dunyahum. Adapun apa yang dilarang semuanya adalah inti kejelekan yang kalau dilakukan bakal jadi jelek pada dunia mereka, pada agama mereka. Jangan minum khamr karena khamr merusak. Dunia mereka, akal mereka, badan mereka, narkoba akan merusak. لكنه لم يأمر عباده بشيء هو huwa لهم في fi abdanihim Dan juga tidak pernah menyuruh hamba-hambanya dengan sesuatu pun yang merupakan Bar sesuatu yang merugikan bagi mereka. Fi abdanihim di badan-badan mereka juga. Tidak, tidak ada perintah Allah dengan sesuatu yang membuat mabarat. Walihada asqatat taharah bil ma'i anil marid. Oleh karena itu digugurkan kewajiban bertaharah dengan air bagi orang yang sakit. Bagi orang yang sakit dan tidak boleh kena air. Digugurkan oleh Allah Ta'ala. Allah katakan fatayammamu sa'idan tayyiba. Bertayamumlah dengan permukaan tanah yang baik. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki atas kalian kesusahan. Wa asqata as-siyam 'anil marid wal musafir. Demikian pula digugurkannya puasa bagi orang yang sakit dan orang yang safar. Ini juga karena la darara la dirar. Yuridullahu bikumul yusra Wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesusahan. Wa asqata ijtinab mahdhuratil ihram dan digugurkan larangan-larangan ihram bagi orang yang memiliki udzur. Digugurkan larangan-larangan ihram seperti mencukur rambut wanahuhu dan sejenisnya wanahwihi amman kana marida bagi siapa yang memang sakit au bihi adan min ra'sih atau ada gangguan di kepalanya kutunya sangat banyak sekali kemudian sudah koreng membusuk segala, dan segala macamnya yang nggak mungkin bisa disembuhkan kecuali dengan digundul dulu ya. maka dibolehkan Nabi SAW bahkan sebut ke dalam Quran au bihi adzan min ra'sih atau ada gangguan di kepalanya wa amara bil fidyah tetapi disuruh membayar fidyah yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin wa fil musnadi dalam musnad dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu maqal qila li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyul adyani ahabbu ila Allah beragama yang seperti apa? Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir kalau saya terjemahkan agama apa yang paling baik, ya jawabannya Islam, kan begitu. Tapi bukan itu yang dimaksud. Beragama yang seperti apa yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala al-hanifiyatus samhah, yang lurus dan banyak memberikan samhah keringanan-keringanan jadi tidak memberatkan wa min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni ursiltu bi hanifiyati samhah Kata Nabi wasallam, aku diutus untuk membawakan agama Hanifiyah as-samhah. Yang lurus, tauhid, dan samhah, penuh toleran penuh toleran. Bukan toleransi beragama <coughs> yang dimaksud, tapi toleran dalam keringanan-keringanan. <laughs> Toleran dalam artian banyak memberikan udur. Kalau sakit, ya tidak mampu, tidak apa-apa. Silakan berbuka tiga hari lain. Kalau nggak mampu salat berdiri, silahkan duduk. Kalau nggak mau bisa duduk, silahkan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, maka cukup dengan mata saja dikedipkan kalau nggak bisa semua, ya disolatkan oleh orang lain. Berarti sudah wafat. Rahimahullah. Enam. Wa min hadzal ma'na ma fi sahihain dan termasuk dalam makna ini adalah apa yang ada dalam dua kitab sahih. An Anas radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a rajulan. Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yamshi berjalan Qila dikatakan innahu nadara an yahujja masyian. Orang itu bernadar untuk haji berjalan kaki. Faqala inna Allah ghaniyun an masyihi. Sesungguhnya Allah tidak butuh jalannya dia. Ghaniyun an masyihi. Allah maha kaya. Enggak membutuhkan, enggak berhajat dengan jalannya dia. Dia berjalan, apa diuntungkan oleh Allah Taala? Faliarkam. Suruh dia naik kendaraan. Suruh dia naik kendaraan. Karena agama ini bukan agama menyiksa diri. Dan ini kesalahan besar yang terjadi pada kaum sufi. Mereka mengira bahwa agama itu untuk menyiksa. Sehingga kalau tersiksa dan susah payah, lebih hebat. Makanya ada pertanyaan tadi, beragama yang seperti apa sih? Yang bagus itu? Apakah yang memberat-beratkan diri? Bukan yang samhah, banyak toleran. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum sufi berupaya untuk memberatkan dirinya karena merasa kalau lebih berat itu lebih bagus. Sehingga dikirnya dengan 70 ribu kali la ilaha illallah. Dan mereka berusaha untuk sekali nafas sekian kali la ilaha illallah. Satu kali nafas itu sekian ribu. La ilaha illallah. Ya. Sehingga mereka punya riyadhah Latihan-latihan untuk berzikir sebanyak-banyaknya sehingga bisa satu nafas sekian kali. hadhihi bid'atun. Yang seperti ini bid'ah. Nggak ada yang mengajarkan seperti itu. Demikian pula ketika mereka berhaji. Ada hadis yang tidak boleh memakai peci, kolan suah, walal imamah. Mereka mengira, oh berarti harus susah-susahan. Pakai payung, ya enak aja kalau pakai payung. Sama dengan pakai dengan pakai imamah, sama dengan pakai peci. Tidak boleh. Itu nggak boleh. nggak boleh. Rasakan panasnya yang pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW katanya. Habis itu naik mobil. Ya, ya percuma kalau kita bernaung dengan mobil yang berasa begini. Buka, atapnya dibuka. Kamu lihat nanti di sana ada bus yang atapnya udah nggak ada. Ya. Supaya kena panas langsung. Bayangkan orang yang bukan orang Saudi belum tentu kuat dengan panasnya di sana. Bisa pingsan mereka. Bisa dehidrasi, bisa sakit. Inna Allah la ghaniyun. Allah maha kaya. Nggak butuh berpanas-panasannya kalian. Siapa yang bilang nggak boleh pakai payung? Siapa yang bilang nggak boleh pakainya kendaraan? Sekeduh Tahu sekaduf ya. Waktu itu sudah ada. Ini unta yang atasnya ada tutupannya begitu. Sudah ada dan tidak dilarang. Kemah, kemah sudah ada juga. Dan Nabi punya kemah. Masuk ke kemah. Siapa bilang nggak boleh bernaung? Boleh bernaung. Mereka sampai ketika di haram memilih di depan Ka'bah yang kena matahari langsung. Ya kalau alasannya kena soft depan bagus, ada dalilnya. Alasannya bukan itu. Alasannya ini dibuat terbuka itu supaya kita para hujat dan mu'tamirin berjemur di sini nggak boleh bernaung. Betul-betul kita merasakan apa yang dirasakan Rasulullah Ini mengada-ngada. Mengada-ngada. Dan menyiksa diri. Tidak. Silahkan kalian minum. Silahkan kalian berdingin-dingin kepalanya dengan air. Sebagaimana Rasulullah ketika minum air zam-zam setelah tawaf, beliau siramkan sebagian airnya ke kepalanya agar sejuk. Boleh. Dan silahkan bernaung. Jangan memberat-beratkan diri. Din yang paling bagus adalah al atau samha. Beragama yang paling bagus adalah beragama dengan apa yang kamu mampu dan tidak memberat-beratkan diri. Itu paling bagus. Yang memberat-beratkan diri justru tidak bagus. Maka dikatakan falyarkab. Suruh dia naik kendaraan. Siapa yang nyuruh jalan? Allah tidak butuh jalannya dia. Innallaha laghaniyun an ta'di bihadza nafsahu. Dalam riwayat disebutkan sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajat. Tidak berhajat, tidak membutuhkan ya. Tidak berhajat dengan orang ini menyiksa dirinya. Ta'di bihadza nafsahu. Ta'di menyiksa diri, menyiksa nafsahu dirinya. Orang dengan orang ini menyiksa dirinya, Allah nggak perlu, Allah nggak berhajat Wa fi sunani an Uqbah ibn Amir anna ukhtahu nadharat an tamshiya ila al-bait. Dalam sunan diriwayatkan dari Uqbah ibn Amir bahwa saudara perempuannya bernadar untuk berjalan ke Ka'bah, berjalan kaki. Tidak mau berkendaraan. Faqala Nabi SAW, maka Nabi bersabda, Inna Allah la yasna' bishaqai ukhtika syai'an fal tarkab. Sesungguhnya Allah tidak melakukan apapun yang menyengsarakan saudarimu. Suruh dia naik kendaraan. Artinya tidak ada perintah dari Allah. Nggak disuruh saudarimu untuk menyiksa diri. Suruh dia berkendaraan. Ini juga semua terkandung di dalam la barara wa la Jangan merugikan dirinya sendiri. Jangan merugikan orang lain. Nggak disuruh untuk itu. Semua ibadah yang diperintahkan tidak merugikan. Bahkan semuanya yanfa, bermanfaat. Kalau sedang sibuk, Ustaz, toko. Kemudian azan. wah terpaksa, terpaksa harus dihentikan dulu. Tinggal, kemudian e, sholat dulu. Itu kan kerugian, Kata siapa? Itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Kebaikan pahala lewatmu kebaikan engkau tidak jenuh seharian dengan manusia urusannya dunia dunia dunia ada istirahatnya ada roha. arihna ya Bilal kata Nabi wahai Bilal istirahatkan kami kumandangkan azan pengen istirahat justru Roha buat kamu plus rezeki tidak berkurang kata siapa berkurang karena setengah jam kita ke masjid sampai balik lagi dengan sholatnya itu berarti kurang sekian kata siapa rezeki tidak berubah, tidak berkurang, bahkan sebaliknya akan diberi oleh Allah barokah. Maka semuanya kebaikan, kebaikan, kebaikan, tidak ada kejelekan sama sekali. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi hukmi man nazar an yahujja masyian. Para ulama berselisih tentang nazar. Siapa yang bernazar untuk haji berjalan kaki? Faminhum man qala la yalzamuhu la yalzamuhul masyi. Di antara mereka berpendapat siapa yang bernadar untuk umroh berjalan kaki atau haji berjalan kaki maka tidak yalzamuhu, tidak harus dia berjalan kaki. Walahur ruku bikulli hal. Maka bagi dia suruh menaiki kendaraan dalam keadaan apapun. Wa riwayatun an Ahmad wal Auza'i. Ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan Al Auza'i. Adapun Ahmad rahimahullah dalam salah satu pendapat lainnya menyatakan suruh jalan suruh naik kendaraan tetapi dia harus membatalkan nadarnya. Ya Yasumu talasata ayyam. Dia berpuasa tiga hari sebagai kafarah sebagai tebusannya kafaratul yamin. Wa qala al-Auza'i alaihi kafaratu yamin. Atasnya ada kafarah tebusan terhadap sumpahnya. Lillahi alayya an amshiya ilal bait. Pada ah? Nazarnya terjadi. Tapi tidak boleh dipenuhi. Suruh perkendaraan dan kemudian disuruh untuk membatalkan sumpahnya dengan kafaratul yamin yaitu puasa tiga hari. Wal masyhuru annahu yalzamuhu dalika in ataqahu tetapi yang masyhur dari beliau berkata wajib untuk dilaksanakan berjalan kaki kalau dia mampu. Wa in ajiza anhu, kalau tidak mampu naik kendaraan kemudian batalkan sumpahnya. Yarkabu indal ajzi, menaiki kendaraan kalau lemah wala syai'a alaihi tetapi tidak ada apapun baginya enggak ada kewajiban wa huwa ahadu qaulai Syafi'i ini salah satu dari pendapat syafii rahimahullah qila bal alaihi ma dalika kafaratu yamin pendapat lainnya berkata bahkan tetap harus membayar kafaratu yamin karena dia bersumpah dengan nama Allah wa huwa qaulu ini ucapan Tsauri ucapan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat Wa qila bal alaihi dam. Bahkan ada yang berkata lagi terkena dam. Berarti menyembelih seekor kambing. Demikian dikatakan oleh ta'ifatun minas salaf, sekelompok dari salaf karena itu berkait dengan umrah dan haji. Minhum Atha wa Mujahid wal Hasan wal Lais wa Ahmad fi riwayah. Wa qila yatasaddaq bi kara ma rakiba. Dikatakan pula bahwa dia harus bersedekah dengan kira marakiba apa yang dia naiki. Allah alam. وروي عن الأوزاعي وحكوا عن عطاء وروي عن عطاء يتصدق بقدر نفقته عند البيت dia bersedekah sesuai dengan nafkahnya dia ketika di haram. Berapa nafkahnya? Sedekah. Wa qala ta'ifatun min as-sahaba wa ghairuhum la yujzi'uhu ar-rukub Sekelompok dari sahabat berkata tidak sah dia menarik kendaraan kalau sudah bernadar untuk berjalan kaki. Baliyahujju min qabil. Bahkan kalau dia tidak sanggup, dia haji, dia akan datang dan suruh jalan. Dan biasanya pendapat seperti ini adalah untuk membuat jerak Jangan pakai nadar-nadar seperti itu. Jangan bernadar dengan nadar yang nyiksa diri yang rajih wallahu alam adalah tetap kafarah. Seperti ketika Rasulullah SAW dalam keadaan berkhutbah melihat orang yang berdiri di tengah panas. Mada bihi? Ada apa dengan dia? Ya Rasulullah SAW, dia berja- bernadar untuk berpuasa dengan berdiri dan tidak bernaung. Tetap di bawah panas matahari. Kata Nabi, فَلْيَجْلِسْ Hendaklah dia duduk, hendaklah dia meraung, falyutimma saumuhu. Hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Dalam riwayat falyukaffir dan hendaklah memberikan kafar. Batalkan sumpah-sumpah seperti itu. Dari kafaratul yamin. Apa hukumnya nazar memang? Makruh. Jadi jangan gampang-gampang nazar. Nazar itu tidak disukai kok. Nazar itu tidak disukai. Makanya bagian salah berkata siapa yang bernadar untuk berjalan kaki dari Yaman sampai e, ke Baitillahil Haram maka harus berjalan kaki. Kalau tidak mampu ulangi lagi tahun depan. Kalau nggak mampu ulangi lagi tahun depan. Agar mereka jumpa. Ah, ya. Ikhwan bin a'azakumullah. Wa yarkab ma masya wa zada ba'duhum wa alaihi hadyun. Dia berjalan dan apa yang dia naik kendaraan farkab ma masya dan dia mengendarai apa yang dia jalan wa idza wazada ba'dhum ini kalau tahun depannya dia haji lagi maka dia berjalan di mana yang dulu naik kendaraan dan silahkan naik kendaraan apa yang dulu berjalan jadi disambung ya, disambung jadi kalau kurang separuh tambahin separuh kalau kurang seperempat tambah seperempat. Wazada ba'duhum alaihi hadyun. Dan dia harus membayar hadi sembelihan. Bahwa qalu Malik idza kana ma raqibahu katsiran. Kalau yang dinaikinya yang naik kendaraannya banyak, maka dia harus membayar hadiun. Wa mimma yadkhul fi umumihi aidan anna man alaihi dainun la yutalab bihi ma'a i'sarihi. Termasuk di dalam keumuman. La darar wa la adalah siapa yang atasnya ada hutang, maka tidak boleh dituntut untuk membayar kalau dia dalam keadaan fi i'sarin, dalam keadaan susah. Baik. Makanya memberikan hutang pun ada ilmunya. Ya. Ini orang kira-kira bisa bayar nggak apa enggak? Ya. Kalau kira-kira nggak bisa bayar, niatkan saja sodakoh, ambil ya. semampunya. Kalau kamu mau separuh-separuh ini, jangan utang-utangan lah. Saya kasih ya. Walaupun nggak semua, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Sebab kalau sudah dia terlihat pilot dan tidak bisa membayar, ya bisa dipaksa. Apa yang harus dilakukan? Bal yundur ila hali isarihi. Tetapi dilihat kapan dia mampu. Wah, ini sekarang sudah maju bisnisnya. Baru tagih. La baru wa dirar. Kalau dia sudah mampu kemudian tidak bayar, kita rugi. Tetapi kalau kita tagih dalam keadaan dia tidak punya apa-apa, ya dia yang susah. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Karena Allah berfirman, kalau orang itu kesulitan, fanadiratun ila maisarah. Maka tunggulah sampai mudah. Wa ala hada jumhurul ulama. Demikianlah pendapat seperti ini pula kebanyakan para ulama khilafan li syuraih. Berbeda dengan syuraih dalam ucapannya, inal ayah muhtassah biduyunir riba fil jahiliyah pendapat beliau bahwasanya ayat ini berkait dengan hutang-hutang riba di zaman jahiliyah. Padahal jumhur akhadhu bilafdil am. Jumhur memakai lafaz yang umum yaitu siapa yang susahan maka tidak bisa ditagih sampai dia mendapatkan kemudahan. Wala yukallaf al-madinu an yaqdiya mimma alaihi fi khurujihi min mulkihi dararun. Tidak boleh dipaksa orang yang kelilit hutang tadi untuk menunaikan bayarannya yaitu dengan keluar dari miliknya dalam keadaan madarrat. Sudah kamu keluar dari rumah, rumah punya saya. Dia hidup di bawah pohon. Gak punya tempat tinggal. Gak punya apa yang dia pakai sebagai tempat bernaungnya. نكتفي بهذا القدر بارك وصلى الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيب اجوك cuma dua baris lagi kasiyabihi seperti pakaiannya diambil dia sudah telanjang dan nggak bisa Au maskatihil muhtaj ilaih atau tempatnya yang dia tinggal di situ. Atau khadimuhu kadalik atau pembantunya maksudnya budaknya wala ma yahtaju ila tijarah bihi atau apa yang dia pakai untuk dagang itu madarat kalau kamu ambil gerobaknya jadi ya nggak bisa dagang kalau dia nggak bisa dagang bagaimana dia mau bayar ma yahtaju ila tijarah bihi linafaqatihi untuk nafkahnya wa nafaqat iyalih untuk makan keluarganya hadza madhhabul imam Ahmad rahimahullah intaha mulakhtasar jazakumullah khairan